Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita sampai pada bab fi ahkamil jiwar wa turqat. Bab tentang sejumlah <clears throat> ketentuan hukum berkaitan dengan masalah kehidupan bertetangga, wa turqat dan penggunaan jalan. Para ulama fikih tanah wala membahas hukum-hukum masalah bertetangga dan jalan karena tema ini memiliki minal ahamiyatil balighah urgensi yang luar biasa. Maka boleh jadi terjadi masyakil problem di antara tetangga yang wajib diurai dan wajib dipangkas ala tufdi ila supaya tidak mengantarkan kepada niza sengketa dan permusuhan wahaluha dan mengurai problem antara tetangga dengan beberapa metode yang pertama ijra usulah mengadakan damai di antara mereka dengan poin-poin kesepakatan yang yuhakik mewujudkan keadilan dan maslahat Pemindah Pemindalika di antara hal tersebut adalah Seandainya seorang tetangga memerlukan untuk mengalirkan air ma'ardi jarihi ya, melewati tanah tetangganya atau melewati loteng tetangganya kemudian keduanya membuat kesepakatan atas hal tersebut bi'iwadin dengan kompensasi uang tertentu jaza hadas sulhu maka damai semacam ini satu hal yang diperbolehkan. saya mau uh, membuang air atau membuang air hujan dan sebagainya. Ya, paralon lenyak lewat tanahmu. Ya, kalau bagaimana e, bisa ataukah tidak ya, kalau tidak boleh diizinkan gratis saya siap bayar ya, asalkan peralon ini bisa e, lewat maka damai semacam itu satu hal yang diperbolehkan di tua hajah karena kebutuhan doa mendorong ila dalika hal itu Semaika hadal iwat kemudian jika kompensasi finansial tadi adalah mukabil adalah kompensasi dari intifa mengambil manfaat ma'abaka milki sahibil ardi sedangkan tanah tetap menjadi milik si pemilik tanah dan pemilik uh, dan loteng tetap milik pemilik loteng maka akad ini teranggap ijarah Ya, maka sejak ijarah sewa tanah dalam bentuk e, peralon lewat selama lima tahun sekian, sepuluh tahun sekian, dua puluh tahun sekian, maka ini berarti ijarah. Dan jika maaf bersama hilangnya kepemilikan, hilangnya kepemilikan maka ini teranggap man eh, ini teranggap baik karena di fikih Hanabilah eh, dikenal adanya jual beli manfaat jual beli manfaat maka yang dijual itu bukan ain bukan bendanya bukan tanahnya tanahnya masih tetap milik sepemilik tanah namun yang dijual adalah pemanfaatan atas tanah selebar setengah meter kali sekian meter. Ini pemanfaatannya telah dibeli oleh tetangganya karena bagian ini mau dipasangi pralon atau dipasangi parit atau yang lain. Namun tanah tetap milik secara benda itu milik ya, bendanya milik adalah yang punya tanah namun pemanfaatannya ya, dijual wa taja ajaru jika tetangga memerlukan tempat lewat, tempat berlalu lalang di tanah milik tetangganya. Wa badalallahu antar baik lalu si pemilik tanah memberikan tanah itu untuk tetangganya boleh jadi dengan cara jual beli atau dengan jalan damai jada hada maka ini satu hal yang diperbolehkan karena memang kebutuhan mendorong hal tersebut dan tidaklah sepatutnya bagi pemilik pemilik tanah untuk memanfaatkan kebutuhan tetangganya fayuhiquhu dengan menyusahkannya bibadil iwadi dengan harus memberikan kompensasi atau menolak penggunaan e, jalan masuk atau jalan lewat sehingga dia menyusahkan tetangganya yahulu bainahu dia halangi antara tetangganya dan maslahatnya kemudian permasalahan ranting atau dahan pohon jika dahan pohon milik seseorang dan memanjang dan memasuki hawa, memasuki udara tetang, milik tetangganya atau fi korori milkihi atau kemudian di kepemilikan atau tempat milik tetangganya maka menjadi kewajiban pemilik ranting untuk menghilangkan ranting tersebut. Caranya boleh jadi dengan memotongnya atau boleh jadi dengan menekuknya ila nahiyatin ukhra supaya belok ke arah yang lain untuk supaya mengosongkan milik orang lain supaya dahan tersebut ya, tidak ada di milik orang lain sehingga milik orang lain kosong dan bersih dari dahan pohon milik kita misalnya dan jika ternyata pemilik ranting itu menolak untuk melakukan salah satu dari hal di atas maka falisahibil hawa maka boleh bagi pemilik udara atau pemilik tanah untuk menghilangkan bahaya dari ranting pohon tersebut bi ahadi hadhil ijra'at dengan salah satu tindakan-tindakan di atas memotongnya atau menekuknya di piman bimanzilati sa'il karena ranting pohon ini teranggap dan dikiaskan dengan kasus asail. Lianau karena ranting pohon itu diposisikan sebagaimana sail. Sail itu adalah seorang muslim yang bermaksud jahat kepada kita menghadang kemudian merampas memerampas harta mau memalak atau bahkan mau membunuh, mau menyerang, ya, maka ya, ketika ada sail ya kita diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan membela diri, menyelamatkan diri dan mencegah dan menghentikan kezaliman si sail. Sail makna makna bahasanya penyerang. Ini ada orang yang mau menyerang karena minta duit, karena mau bunuh, mau menghajar Israel. Nah, maka ranting pohon ini statusnya atau kiasnya ke Sohail. Ya, dia mau menyerang milik kita. Nah, udara milik ya, kita yang punya tanah dan seterusnya. Dan kaidah dalam daftar sa'il adalah ya, adalah melakukan pembelaan diri bil ashal fal ashal dengan cara yang ringan baru cara yang lebih berat cara yang lebih berat maka e, ketika ada orang yang mau menyerang karena mau membunuh e, maka kalau bisa kabur kabur saja e, kalau bisa me, e, karena pintar bela diri maka bisa menundukkannya tanpa membunuhnya ya maka ditundukkan tanpa disakiti Mohon jika tidak bisa ya, kita tidak bisa membela diri kecuali dengan membunuhnya nah baru opsi terakhir membunuhnya Faidfa'uhu maka ranting ini perlu kita tolak bi ashal mayumkin dengan cara yang paling mudah yang memungkinkan untuk dilakukan maka berarti ditekuk dulu ini, kalau bisa ditekuk ditali ya maka ditekuk dan ditali nggak bisa harus dipotong ya udah dipotong Wa intasalaha kemudian yang ketiga berkenaan dengan masalah ranting jika keduanya sepakat untuk damai ala baqail eh, husni dengan tetap membiarkan ranting itu menjorok <clears throat> ke tanah tetangga maka boleh-boleh saja baik eh, damai ini biaywadin pakai kompensasi finansial maka itu boleh ala, ala sahih menurut pendapat yang paling kuat atau kompensasinya atau damainya dengan kompensasi eh, buah yang ada di ranting itu nanti bainahuma dibagi berdua. <clears throat> Maka apa yang cukup tersebar di masyarakat kita kalau ada ranting pohon berbuah masuk ke tanah kita, oh maka berarti buahnya e, milik kita semua, tidak ah, benar. Paling banter itu bagi dua. Itu pun setelah ada kesepakatan untuk damai. Ya. anak Maka anak bayna bainahuma nanti buah yang dihasilkan oleh si ranting itu dibagi dua. Kemudian hukum tentang akar pohon. tidak hasalat jika terjadi pada tanah tetangga seperti hukum ranting alama mara bayanuhu dengan apa yang telah lewat penjelasannya maka pertama kali kita tuntut si pemilik untuk membereskannya memotongnya ya, atau ya, terserah pokoknya gimana supaya ya, akar pohon milik anda tidak berada di tanah saya Ya, dan jika dia tidak diminta baik-baik, tidak mau, ya maka si pemilik tanah punya hak untuk memotongnya. Boleh juga kemudian membuat kesepakatan. Ini sudah eh, akarnya boleh di tempat saya, namun ada kompensasi. Kemudian tidak boleh bagi seorang tetangga ayuh dis seseorang yaitu tetangga mengadakan tindakan di tanah miliknya atau di rumah miliknya dengan tindakan yang mengganggu saudaranya atau mengganggu tetangganya. E, semisal tidak boleh baginya membuat kamar mandi Manakala kamar mandi tersebut menyebarkan bau yang sampai ke tempat tetangganya. Ini bikin kamar mandi pas di dekat perbatasan tanah. Ya, nanti baunya, corongnya diarahkan ke ya, ke tetangganya, maka tidak boleh. Atau uh, membuat dapur untuk masak roti atau matbah atau dapur yang ini kemudian asapnya mengganggu tetangganya atau makha tempat buat e-, e-, kopi yang ya tak ada dororuhu yang ini akan melebar bahayanya baunya yang tidak sedap atau bahkan bikin pabrik yang ini kemudian pabriknya e, tanpa kemudian kondisi kedap suara eh, yukli jarahu harokatuhu wa aswatuhu lantas gerakan dan suara pabrik ini yukli mengganggu tetangganya karena tidak pakai kedap suara atau kemudian eh, bikin kandang burung puyuh atau kandang ayam eh, yang ini mengganggu tetangganya, baunya. Demikian juga tidak diperbolehkan membuka jendela atau membuat jendela tutilu yang jendela tersebut bisa melongok ke rumah tetangganya. Maka bikin jendela di lantai dua. Nah, ya, yang kemudian di bawahnya itu ya, adalah rumah tetangganya. <clears throat> Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Meskipun itu di tanah milik sendiri, di rumah milik sendiri. Yang dengan itu kita ya, seorang uh, dengan itu maka kita zalim kepada tetangga. Kemudian jika antara tetangga dengan tetangganya terdapat tembok milik bersama. Pasti perbatasan disepakati kita bikin nggak usah bikin dua tembok. Ya udah bikin satu tembok saja, biayanya ditanggung bareng, ini tembok milik kita. Ya, maka jika ada tembok milik bersama, maka haram melakukan tindakan di tembok tersebut dengan membuat tok, membuat cekungan, Nih, membuat cekungan, maka temboknya digerong, dibuat cekungan. Nih. Au atau menanam atau memasang watadin pasak illa biiznihi kecuali dengan izin tetangganya karena itu tembak milik berdua. Demikian juga tidak diperbolehkan meletakkan kayu di tembok milik bersama atau tembok pribadi milik si tetangga kecuali ada kondisi darurat, kondisi yang mendesak. Meletakkan kayu boleh jadi kayu itu kayu jemuran atau yang lain, atau kayu dalam pengertian tiang untuk uh, tiang ya untuk garasi mobil atau yang lain. Eh, wa ya, idza lam yumkin idza lam kuni atas kifu ila bihi apabila seorang tetangga itu tidak mungkin dia pasang atap ilabihi. bihi kecuali dengan meletakkan kayu di tembok tetangganya. Wakan al-jidar dan adalah tembok tersebut kuat untuk diletakkan padanya kayu. Fahina izin maka pada saat itu yumakan si tetangga yang membutuhkan ini wajib diberi kesempatan untuk meletakkan kayu di tembok milik pribadi tetangganya. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu yang fa'uhu marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh seorang tetangga menghalangi tetangganya untuk memasang kayu di temboknya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan setelah beliau menyampaikan hadis ini dan ketika itu beliau menjabat sebagai gubernur, kenapa aku lihat kalian berpaling tidak mau mengamalkan hadis ini? Demi Allah, ya, aku akan pasang kayu itu di antara pundak-pundak kalian jika kalian tidak mau meletakkan kayu itu di ya, merelakan kayu itu diletakkan di tembok milik kalian. Kalau tidak mau dipasang di tembok, saya pasang di pundakmu. Gitu. Demikian kata beliau selaku gubernur untuk menindaklanjuti hadis Nabi. Ya, dan uh, maka tidak boleh bagi seorang tetangga yang dia punya tembok pribadi. Ini tembok pribadi milik dia. Tidak boleh bagi dia ya, yang punya tembok pribadi menghalangi tetangganya untuk naruh kayu di temboknya. Manakala apa? E, manakala tetangganya membutuhkan untuk meletakkan kayu di situ dan dia tidak membutuhkannya. Dia juga tidak berhajat pada tembok itu. Tembok itu nganggur kalau untuk dia. Tembok itu nganggur untuk dia. Dia tidak membutuhkan tembok itu. Non tetangganya membutuhkannya. Dia tidak bisa bikin apa? Dia bisa pasang atap untuk uh, eh, ma, uh, eh, untuk garasi mobilnya karena mau dikasih atap-atapan tidak bisa kecuali masang kayu di tembok itu. Maka dilarang bagi si pemilik tembok untuk melarangnya. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkannya. Lain, lain hanya kalau dia membutuhkannya. Ya, maka ini tadi syaratnya si pemilik tembok tidak membutuhkannya. Ya, si, uh, tetangganya membutuhkannya. Ya, maka wajib bagi si pemilik tembok untuk mengizinkan tetangganya masang kayu di tembok tersebut. Hmm. Bukti kalau ini wajib perkataan Abu Hurairah ketika beliau jadi gubernur. Beliau jumpai masyarakatnya, ada yang ribut, nggak mau, ya, temboknya ditumpangi kayu oleh tetangganya. Maka Abu Hurairah selaku gubernur mengatakan, biarkan pasang kayu itu terletak di tembok tersebut. Jika tidak mau, tak pasang di pundak kalian. Ya, dibawa kemana-mana atau tidak bisa kemana-mana. Ya, mutafakun alaih hadisnya adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah salah satu hadis di ya, Umdatul Ahkam. Fadallah hadal hadis maka hadis ini yaitu hadis yang terakhir tadi kita baca hadis Abu Rairah dalil tidak diperbolehkan bagi tetangga untuk menghalangi tetangganya yang mau meletakkan kayu di tembok pribadinya bahkan wajibirul al-hakim Al-Hakim penguasa semacam gubernur seperti posisi Abu Hurairah boleh memaksa si tetangga jika dia menolak untuk memberi izin. Li'annau haqqun thabitun li jarihi bihukmil jiwari. Karena ini adalah satu hak yang sabit yang betul-betul ada dan ada karena ditetapkan oleh syariat untuk tetangganya bihukmil jiwar mengingat status sebagai tetangga. Inilah sebagian ketentuan berkaitan dengan eh, ketentuan fikih terkait dengan masalah bil jiwar bertetangga. Kemudian poin yang kedua di bab ini adalah masalah ahkam fiturqat, hukum seputar penggunaan jalan umum. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan jalan umum maka tidak diperbolehkan mempersempit kaum muslimin di jalan yang mereka lalui bahkan wajib ifsahu tariq melebarkan jalan ya, yang dimaksud uh, uh, memperlebar jalan yaitu ya tidak melakukan kegiatan di ya, di area milik jalan jadi kegiatannya itu dengan Eh, bikin teras pas di jalan atau kemudian memakai bahu jalan atau badan jalan untuk angkringan atau untuk e, pedagang kaki lima atau untuk jemur gabah atau untuk jemur jemuran atau yang lain ini tadiq ini adalah eh, mempersempit jalan yang hukumnya haram atau kemudian mempersempit eh, jalan karena pasang teratak mau mantu nah ya, ngambil jalan atau pasang teratak karena keperluan layatan nah, ini semua adalah bentuk tejik e, ya, turkul muslimin Wa imatatul adha anhu dan wajib menyingkirkan gangguan dari jalan karena menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman sebagaimana kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengadakan di tanah miliknya satu bangunan atau yang lain yang itu yuda yukut tariqa yang itu mempersempit jalan contohnya dia bangun di atas jalan atap iya. maka dia atapnya itu sampai masuk ke ya, rumahnya samping jalan iya. kemudian atapnya sampai masuk ke wilayah jalan yang atap ini yamna menghalangi lewatnya rukban wa ahmal ya lewatnya orang berkendaraan atau kendaraan yang membawa barang-barang truk atau yang lain eh, mobil pickup dan sebagainya ya bawa barang-barang sehingga nggak bisa lewat Atau kemudian ia beni dukatan atau dia membangun uh, di ya di dari kemudian dari uh, rumah miliknya dia bangun balkon. Balkonnya masuk ke jalan. Untuk apa balkon itu? Lijulus alaiha untuk duduk-duduk. Dia pengen ruang santai, duduk-duduk. Nah, maka dia bangun balkon ya, dari posisi eh, apa, lantai dua jorok nah, masuk ke jalan dibikin balkon untuk duduk-duduk kalau eh, weekend sama teta, eh, sama anak istrinya ya. maka untuk kemudian ngobrol nyantai dan seterusnya non balkon ini jorok ya, bukan di ya, bukan di tanah miliknya namun jarak di jalan maka ini juga satu hal yang terlarang tidak diperbolehkan menjadikan jalan sebagai tempat parkir ya. Ya, kalau tidak punya tempat parkir maka, maka jangan beli mobil ya. punya garasi parkirnya di pinggir jalan. Ini satu hal yang haram. Ini satu hal yang haram karena itu tadiq mempersempit jalan kaum muslimin. mau kifan tempat parkir untuk hewan tunggangannya, kudanya atau mobilnya. Tidak boleh parkir di tariqil marah. Di jalan yang itu dilewati li'anna dalika yudai tariqa karena ini mempersempit jalan atau menyebabkan terjadinya kecelakaan. Syekhul Sam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengeluarkan e, menjorokkan sesuatu sehingga masuk di jalan kaum muslimin min ajzail bina'i dari bagian bangunannya. Maka jika dia bikin bangunan pas, pas itu habis tanahnya, sebelah tanahnya sudah jalan milik umum, maka tidak boleh bikin jendela yang jendelanya itu keluar. Bikin jendela yang daun jendelanya itu kalau dibuka keluar masuk ke jalan. Nih. Kalau mau bikin jendela maka jendelanya di dalam sehingga kalau buka bukanya uh, apa? di dalam ke dalam. Kalau kemudian bikin jendela buka keluar tidak ah, boleh. Ya, boleh menjorokkan satupun bagian dari bangunan sehingga masuk ke jalan. Sampai-sampai hatta innahu yunha sampai-sampai terlarang melepok tembok ila khula rabbul haid khila rabb rabbul haid minhu fi hatihi kecuali jika pemilik tembok memasukkan minhu dari dari tadisnya, dari lipuan temboknya, fi hadi di batasnya, qadri sesuai dengan ketebalan lipo. Jadi kalau orang bikin tembok, temboknya itu e, batu batanya pas di e, pas di akhir tanahnya. Di luar akhir tanahnya itu jalan, boleh jadi jalan setapak atau yang lain, maka tembok tersebut haram untuk dilepo. Ya, maka tembok tadi haram untuk dilepo. Kenapa? Itu sudah habis pas pas tanahnya. Ya, dia bikin tembok, dia bikin tembok batu batanya itu pas ini batas ya sudah di batas ini nah, lepo kan berarti masuk eh, ya, ke jalan ini jalan milik umum boleh jadi ya, jalan eh, apa jalan setapak atau yang lain maka ya, tembok ini tidak boleh dilepo ya. tidak boleh dikasih lepo karena kalau ngasih lepo berarti masuk ke ya, ke milik jalan kalau mau lepo gimana nanti masukkan itu tembok masukkan itu tembok, masukkan ke dalam yang nanti kira-kira kalau ngelepo pas dengan batas. Ya, leponya 5 cm. Nah, leponya ketebalannya 5 cm. Maka jangan bikin tembok, eh, maka caranya bikin tembok undurkan 5 cm dari batas. Eh, masukkan eh, posisi tembok tadi 5 cm dari batas. Ah nanti di lepo tebalnya 5 cm pas. Ini pas di batas tanahnya. Jadi eh, bikodri riltotihi sesuai dengan ukuran ketebalan lepo yang mau eh, mau dia eh, gunakan. Intah sekian perkataan Syekhul Islam Taimiyah. maka terlarang di jalan milik umum ya, nanam pohon. Ya, nanam pohon di jalan milik umum jelas terlarang. Ya, demikian juga walbina membuat bangunan atau membuat galian atau meletakkan kayu bakar ya, karena tidak punya tempat nyimpan kayu bakar udahlah taruh saja di jalan tidak boleh atau melakukan menyembelih hewan di situ atau buang sampah atau membuang abu ya, buang debu di jalan dan yang lainnya yang ini adalah memberikan barar bahaya untuk orang-orang yang lewat maka wajib atas masulin wajib atas pemerintah an tanzimil balad untuk menata e, menata e, al balad negerinya perkampungan yang ada maka wajib menjadi maaf bukan uh, mansulin bukan pemerintah wajib atas petugas yang bertanggung jawab antam dimil balad untuk penataan tata kota dan tata kampung yang ini kalau di Arab Saudi namanya baladiyah. Minrijalil baladiyah. Minrijal baladiyah wajib bagi pegawai baladiyah karena dia adalah mas'ulin, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk tata kota dan tata kampung. Wajib baginya melarang hal-hal di atas. Ya, baladiyah kalau tempat kita mungkin Satpol PP itu Baladia yang bertanggung jawab atas tata kota, tata kampung. E, maka kemudian di antara kegiatannya adalah e, ngusir pedagang ilegal nah, itu e, yang kemudian terjek turkul muslimin e, buka emperan apa buka jualan di tempat-tempat umum yang bukan pada tempatnya ya ini kemudian mengganggu lalu lintas dan sebagainya maka menyingkirkan mereka-mereka ini ya, tugas baladiyah kalau di Arab Saudi ini tugasnya baladiyah nah maka tugas baladiyah itu adalah melarang hal-hal di atas ini, ada orang uh, membuat uh, bangunan di jalan ya kemudian pasang bangunan uh, angkringan di jalan, di trotoar dan sebagainya. Nah, kewajiban mereka untuk menyingkirkan hal-hal ini. Ya, maka melarang hal-hal ini kemudian muakobah menghukum orang-orang yang melanggar dengan hukuman yang membuat jerah. Wakat kaswa atas sahulu dan sungguh telah banyak bermudah-mudah dalam perkara yang penting ini. Fasara kathirun minan nas sehingga banyak maka jadilah banyak dari kaum muslimin atau banyak orang itu kemudian menghajus di ma, eh, ya, ma, menghajus atau rukat uh, eh, ini ini milik saya dia bikin apa apa berarti terjemahnya? Ma? Mengkapling. Nah, maka banyak kemudian orang yang menghajis yaitu mengkapling atau ya, bagian-bagian dari jalan lima salihim al khasah untuk kepentingan pribadinya. Oh ini tempat jualan saya. Padahal itu jalan umum. Ini dia kapling. Ini tempat jualan saya. Di antara cara bentuk haji dan kaplingnya, dia parkirkan mobilnya di situ. Dia letakkan di satu bagian jalan batu-batu, besi dan semen untuk bangunannya. Dia mau renovasi, maka semen, pasir, besi taruh di situ. Taruh ya, di tempat yang bukan miliknya. Bahkan kemudian dia membuat kalian badannya al, uh, sejumlah kalian dan yang lain. Wal ba'du al akhar minan nasi dan manusia jenis yang lain itu memasang gangguan fil aswak di pasar. Gangguan bentuknya adalah sisa-sisa ya, sisa-sisa sayur yang membusuk dan seterusnya buang di tempat umum wan najasa atau najis wal kumamat atau sampah tanpa peduli kalau itu mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Hada kulluhu mimma harramallahu wa rasuluh. Maka ini semua hukumnya adalah haram dalam hukum Allah dan Rasulnya. Karena itu bagian dari menyakiti kaum muslimin bagian dari menyakiti kaum muslimin Walladina yudun al mu'minina awal mu'minat maka orang-orang yang menyakiti orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan sungguh mereka telah memikul buhtanan buhtan di sini maknanya zulman maka sungguh mereka telah memikul kezaliman mereka melakukan tindakan zalim Kenapa? Karena naruh sampah di pinggir jalan, sampah bau di pinggir jalan atau ya, yang lain. Maka ini bentuk kezaliman terhadap semua orang yang lewat atau parkir di jalan. parkir ya, dengan eh, mengambil jalan milik umum. Maka ini semua adalah satu hal yang haram. Karena ini adalah kezaliman wa isma mubina dan dosa yang nyata. Ya, karena menyakiti kaum muslimin, menyakiti manusia tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al muslimun man salim al muslimuna milisanihi wayadihi. Dan seorang muslim itu adalah adalah orang yang kaum muslimin yang lain atau manusia secara umum selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ya. Oleh karena itu kalau misalnya di, di Arab Saudi di Jeddah itu ada uh, swalayan yang ditutup oleh pemerintah karena dia bangun swalayan tapi tidak bangun parkir. Akhirnya ketika pertama kali buka parkir di pinggir jalan. Iya. akhirnya tokonya yang ditutup. Ya, toh akhirnya jadi bangunan mangka ya, di Jeddah itu kalau jalan ya, ke Jeddah mau kemudian ke bandara kalau jamaah umroh pasti lewat itu ada toko mangka ya, karena dia tidak menyediakan lahan parkir karena parkirnya ambil di ya, ini toko parkirnya di jalan tokonya yang ditutup <clears throat> Wakala Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Dan hadis-hadis yang lain alat tahusu yang berisi motivasi untuk menghormati hak kaum muslimin dan melarang menyakiti kaum muslimin dan wamin akwami a'zami muslimin dan termasuk menyakiti kaum muslimin yang paling besar adalah menyusahkan mereka di jalan raya mereka dengan nutup jalan dengan menggunakan jalan untuk takbir keliling dengan menggunakan jalan untuk arah-araan ya, untuk pawai ya, ya, untuk uh, atau yang lainnya sehingga kemudian orang kesusahan jalannya harusnya lancar jadi macet ngantrinya berkilo-kilo ya, kenapa ada ada si komo lewat ada uh, ada, ada pawai lewat kok ngantri sampai berjam-jam karenanya maka ini dikatakan adalah min a'zami adhiyatil muslimin bentuk menyakiti kaum muslimin yang min a'zam termasuk yang sangat luar biasa menyusahkan mereka jalan-jalan mereka wal ilqail araqil dan ya, memasang penghalang fiha di jalan ya, menghalang memasang araqil penghalang-penghalang yang menghalangi kelancaran arus lalu lintas yang merupakan hajat hidup orang banyak kemudian kita masuk di bab tentang suf'ah. Ya, sebelumnya suf'ah ini berkaitan dengan masalah ada misalnya tanah. Ada satu bidang tanah ya, ya, milik dua orang. Boleh jadi karena warisan atau karena hibah atau yang lain. Kemudian ya, dan belum dibagi mana bagian milik A, mana bagian milik B. Maka eh, namun yang jelas itu milik A dan B. Maka dalam kondisi ini si A tidak boleh menjual bagiannya kecuali setelah menawarkannya kepada si B. Ketika si B ya, ditawari silahkan beli separuh bagian eh, bagian saya yang itu separuh dia nggak mau nah baru boleh dijual kepada pihak ketiga nah jika A itu menjual bagiannya kepada pihak ketiga tanpa bilang-bilang sama B maka B punya hak yang namanya hak syuf'ah yaitu hak mengambil alih secara paksa kepemilikan pihak ketiga dalam ini C atas tanah tersebut dengan kompensasi tentu dia ganti duit yang telah diserahkan oleh si C kepada A. Nah, ini hak untuk melakukan tindakan pengambilan alih kepemilikan secara paksa dalam sikon dalam konteks semacam ini ini disebut syuf'ah. Definisi syuf'ah secara bahasa syuf'ah faknya disukun diambil kata-kata syafa' artinya adalah zauju genab. Dia syafi' bisuf'ati karena eh, pemilik hak syuf'ah bisuf'ati dengan hak suf'ahnya dia tambahkan al-mabi' barang yang telah dijual kepada miliknya aladhi kana faridan yang dulunya sendirian dia punya satu kepemilikan sendirian dengan hak suf'ah maka dan dia e, sehingga dia memiliki dua yaitu dua bagian adanya hak suf'ah itu ada berdasarkan hadis dan Allah syariatkan suf'ah sadan dalam rangka menutup jalan maaf saja kerusakan berkenaan dengan syarika dengan kepemilikan bersama Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan di antara keindahan syariat adilnya syariat ya, dan bahasanya syariat itu menegakkan masalah hamba ityanuha syariat mendatangkan adanya aturan yang disebut dengan suf'ah fa inna hikmata karena hikmah Allah mengharuskan menghilangkan bahaya dari mukallaf semaksimal mungkin. Wali makanan dan dikarenakan ya, syarikah kepemilikan bersama itu mansa ya, melahirkan bahaya fil biasanya maka rufi'ah hadadarahu maka bahaya ini dihilangkan pertama bil mati tarotan terkadang dengan cara dibagi sehingga jelas mana milik A dan milik B yang kedua ya, dengan sufa Faida awat dapat anasibahu wa akhoda iwadahu ya, maka jika A dan B jika A itu ingin menjual jatahnya di tanah tersebut dan mau mengambil kompensasinya yaitu duitnya karena syarikuhu maka partnernya dalam hal ini adalah B lebih berhak untuk membeli bagian tersebut minal ajnabi daripada pihak ketiga wa yazulu anhu sehingga hilang darinya bahaya atau sisi-sisi negatif dari syarikah kepemilikan bersama tanpa membahayakan orang yang bermaksud menjual bagiannya karena dia telah sampai dan mendapatkan haknya minat saman berupa uang wakanat maka adalah e, maka adalah suf'ah ini adalah termasuk bentuk keadilan yang paling agung dan hukum yang paling bagus yang mencocoki akal, fitrah dan kemaslahatan manusia. Sekian perkataan Ibnu Qayyim. Wa min huna maka dari ini yuklamu diketahuilah bahasanya akal-akalan untuk menghilangkan hak suf'ah milik orang lain itu munakidun membatalkan makna ini satu makna yang dimaksudkan oleh syariat dan berlawanan dengannya maka di antara hal yang terlarang adalah akal-akalan untuk menghilangkan hak suf'ah dari orang lain dan adalah suf'ah itu telah terkenal dan telah menjadi budaya orang Arab di masa jahiliyah berarti ini asalnya adalah hukum jahiliyah hukum jahiliyah yang ya, mendapatkan label dari Nabi kalau itu bagian dari Islam. Karena rojol maka adalah seseorang jika dia ingin menjual rumahnya atau kebunnya maka eh, atahu aljar wa syariku wa sahibu maka datanglah kepadanya tetangganya mitranya dalam kepemilikan atau kawannya datang kepadanya fima ba'ahu dalam apa yang dia jual fayashfa'uhu maka kemudian dia memiliki hak suf'ah wa dia jadikan aula rajulin bihi ya, tetangganya atau mitranya tersebut adalah orang yang paling berhak dengan apa yang mau dia jual fasumiyat lantas dinamailah al ini hak ini dengan suf'ah dan orang yang menuntut hak suf'ah disebut syafi' Maka sufah dalam budaya para ulama fikih, dalam budaya ilmiah, ya, dalam tradisi ilmiah para ulama fikih, maknanya adalah istiqaqus syarik. Ya, seorang mitra itu memiliki hak untuk mencabut bagian milik mitranya yang bagian tersebut yang mitra tersebut intaqalat ilaihi yang uh, yang in, yang bagian tersebut hisoh tadi telah berpindah e, ilahi kepadanya bi'iwadin maliyin dengan kompensasi finansial. Akhirnya si Syafiq mengambil bagian milik mitranya al-ba'i yang telah menjual bagiannya bisa manihi dia ambil dengan dia ganti duitnya e, berapa besaran duit yang wajib dia berikan dan dia uh, yang dia serahkan di istaqar alil aqdu fil batin yang telah eh, stabilah akad itu dengan angka penjualan tersebut fil batin secara realita senyatanya ya, maka tadi telah kita contohkan tadi A jual bagiannya ya, kepada pihak ketiga dalam C maka B punya hak untuk mencabut paksa hak kepemilikan si C atas tanah ya, dengan dia ganti duit yang telah dikeluarkan si C. Ya, berapa duit yang wajib dia ganti ya? Aslinya transaksinya berapa? Ya, karena boleh jadi angka yang disampaikan kepada notaris beda dengan angka senyatanya karena mau menghindari pajak dan yang lainnya. Ya, ya maka yang dipakai adalah angka real eh, yang terjadi. Ya, kemudian ketika ini uh, ini terjadi maka wajib bagi sepembeli yaitu pihak ketiga yaitu si C untuk menyerahkan bagian yang masfuk fihi menjadi sasaran suf'ah wajib dia serahkan kepada si pemilik hak suf'ah bithaman alladhi taradaya alaihi fil batin dengan uang yang telah menjadi kesepakatan keduanya dalam realitanya berdasarkan hadis yang Imam Ahmad dan Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya hak suf'ah dalam semua benda yang belum dibagi maka namun jika telah terjadi telah ditetapkanlah batas-batas tanah dan telah dibuatlah jalan sebagai batas falasuf atau maka tidak ada hak suf'ah maka dalam hal ini terdapat dalil penetapan adanya hak suf'ah bagi mitra kepemilikan satu barang kemudian ada sini dalil bahasa suf'ah itu tidaklah wajib kecuali untuk tanah dan aktiva tetap semacam bangunan atau rumah dan ini tidak berlaku untuk barang perdagangan dan barang-barang yang lain. Demikian juga tidak berlaku untuk hewan dan yang lainnya. Kenapa? Karena ada kata-kata al-hudud dan turuk. Ini batas dan jalan. Ini berarti barangnya adalah tanah atau bangunan. Bangunan permanen. Kalau motor, kambing, nah ini berarti tidak ada hudud, tidak ada turuk, itu tidak ada. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak halal baginya untuk menjual sampai dia beritahu mitranya. Maka A tidak boleh menjual jatahnya kecuali setelah ngomong sama B terlebih dahulu. Maka hadis ini menunjukkan tidaklah halal bagi si A menjual bagiannya sampai dia tawarkan kepada mitranya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan haram bagi sekutu dalam ini contohnya A menjual bagiannya sampai ngomong kepada mitranya. Jika dia jual tanpa memberitahukan fawa, maka mitra yaitu si B lebih berhak atas tanah tersebut. Dan, dan jika si B mengizinkan untuk menjual dengan mengatakan saya tidak punya kebutuhan ya, dalam bagianmu, maka tidak boleh baginya menuntut suf'ah setelah terjadinya transaksi jual beli. Inilah konsekuensi hukum syariat dan hukum ini tidak ada yang menentangnya dari sisi manapun. Maka oleh karena itu maka dia adalah hukum yang benar yang bisa dipastikan benarnya intaha sekian perkataan Ibnul Qayyim. Wahadaladi dan apa yang jadi pendapat Ibnul Qayyim itu suf'ah itu gugur dan hilang dikarenakan pemilik hak menggugurkan haknya sebelum transaksi jual beli. Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam masalah ini pendapat yang lain dan ini pendapat jumhur hak suf'ah itu tidaklah gugur dengan digugurkan sebelum transaksi walayakunu untuk izni dan semata-mata mengizinkan untuk menjual bagian itu menurut jumhur ulama tidak membatalkan hak suf'ah wallahu a'lam dan suf'ah adalah hak syar'i yang wajib dihormati dan haram akal-akalan untuk menggugurkannya karena sufah disyariatkan untuk mencegah bahaya dari orang yang bersekutu atas kepemilikan tanah. Maka jika ada akal-akalan untuk menggugurkan hak sufah ya, li isqatiha lahiqahu ad maka menimpa bahaya itu menimpa syariat. Dan ini adalah ta'adian pelanggaran atas hak syariat, ya, hak mitra yang ini adalah hak yang dituntunkan oleh syariat. Imam Ahmad mengatakan tidak diperbolehkan satupun bentuk akal-akalan untuk membatalkan hak sufah atau membatalkan hak milik seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang haramnya akal-akalan secara umum. Janganlah kalian lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan sedikit akal-akalan. Diatkan oleh Ibnu Battah, eh, kata Ibnu Kathir. Hada isnadun jayidun sanatnya jayid. Ibn Taimiyah mengatakan sanatnya Hasan. Dan di antara akal-akal yang dilakukan untuk menggugurkan hak sufah adalah ayudhir dia nampakkan kalau dia menghibahkan bagiannya untuk orang lain padahal hakikatnya dia jual dan di antara bentuk akal-akal untuk menggugurkan hak sufah dia tinggikan harga penjualan secara lahiriah dengan tujuan supaya syarik tidak punya kemampuan untuk ya, membayar gantinya. Akhirnya ya sudah, kalau harganya segitu ya saya enggak mampu. Maka pura-pura ditinggikan. Oleh padahal ternyata sebenarnya tidak segitu harganya. Oleh karena itu maka tadi yang jadi tolak ukur adalah harga batin, harga real. Harga real, harga yang asli yang disembunyikan bukan harga yang dinampakkan. Dan topik suf'a uh, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan wa jeda min tasarrufat dan semua tindakan yang dijumpai di dalam rangka menggugurkan eh, dalam rangka ihtial akal-akalan untuk menggugurkan hak suf'ah maka tindakan itu adalah batil dan tidak mengubah hakikat akad dengan disebabkan perubahan bahasa dan ungkapan. Entah sekian perkataan Ibnu dan topik suf'ah adalah tanah yang belum mengalami pembagian. wayat bauha mafiha dan mengikuti tanah tersebut mafiha apa yang ada apa yang jadi isian tanah berupa tanaman ataupun bangunan maka jika telah terjadi pemisahan tanah lakin bakia marafik mustarokah akan tetapi terdapat sarana-sarana milik bersama di antara dua ya- orang yang bertetangga semacam e, jalan dan air milik bersama dan semacam itu maka suf'ah itu masih ada menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama mengingat mafhum dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika batas tanah telah ditetapkan jalan telah difungsikan maka tidak ada hak suf'ah maka mafhum mukhalafah dari hadis ini jika telah ditentukan batas tanah. Ya. Namun jalan itu belum dipisahkan, maka berarti suf'ah itu masih ada. Maka paragraf ini berbicara tentang masalah ya, tentang masalah uh, adakah suf'ah untuk tetangga. Ya, maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini pendapat yang dipilih oleh penulis uh, sufah itu uh, ada manakala ada sarana-sarana milik bersama di antara dua tetangga. Ya, boleh jadi keduanya punya sumur bersama, bangun sumur bareng di salah satu tanah milik si tetangga. Ya, ini ada tanah milik A, nah, sumurnya A dan B ngambilnya dari sumurnya A. Ini sumbernya A itu juga dimanfaatkan oleh B. maka meskipun A dan B ini bertetangga, namun fasilitas masih sama. maka ya, tetap ada hak sufah. Maka wajib atas si A kalau mau jual tanahnya ngomong dulu sama si B. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa asal akwal dan pendapat yang paling kuat tentang suf'ah tetangga. Ini adalah pendapat ulama-ulama Basrah dan salah satu wajah dalam madhab Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh yaitu ibnu Taimiyah. Wajah itu pendapat ulama madhab dan bukan imamnya. Bukan imam madhab. Taqiyuddin Ibn Taimiyah mengatakan Tasbutu suf'atul jiwar Ada hak suf'ah untuk tetangga Ma'asyarikah fi hakin min hukukil milki manakala ada kebersamaan dalam salah satu hak kepemilikan berupa jalan, air atau semacam itu. Inilah yang dinaskan oleh Imam Ahmad, dipilih oleh Ibnu Aqil, Abu Muhammad dan yang lain. Al-Harithi mengatakan hadalladhi yata'ayanu al-masiru ilaihi. Inilah pendapat yang sebuah keniscayaan berpendapat dengannya dengan dengan menggunakan pendapat ini kita mengkompromikan berbagai macam hadis yang ada. Wadhalika anal jiwa wala yakunu muqtadiyan li suf'ah. Hal ini karena bertetangga tidaklah mengharuskan adanya hak suf'ah kecuali manakala ada kesamaan jalan atau yang lain. anna syariat suf'ati li daf'id darar. Karena suf'ah itu disyariatkan untuk mencegah bahaya. Dan bahaya inam yasul hanya terjadi fil aghlab umumnya manakala ada percampuran dalam sesuatu yang dimiliki, percampuran atau kebersamaan dalam jalan dan semacam itu. Sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian sufah inamatas butuh hanyalah ada manakala bil motolaba ada tuntutan sufah fawo seketika dia tahu kalau dijual maka jika si B tidak meminta sufah pada saat dia tahu kalau tanahnya A itu dijual, maka gugurlah hak suf'ah milik B. Fa'ilam ya'lam namun jika B tidak mengetahui terjadinya transaksi jual beli, maka tetap fahuwa ala suf'atihi, tetap si B punya hak suf'ah meskipun berlalu beberapa tahun lamanya. Karena si B ini di luar negeri dia tidak tahu kalau jatahnya si A dijual, dia baru tahu setelah lima tahun maka si tetap punya hak suf'ah. Ibnu Hubarah mengatakan dan perlu diketahui Ibnu Hubairah jika mengatakan ittafaku maka artinya bukan sepakat ulama namun sepakat madhab yang empat itu istilah khas Ibnu Hubairah ittafaku mereka sepakat itu madhab yang empat bersepakat bahasanya idza kana ghaiban jika B itu ghaib B itu tidak ada di tempat falahu maka menjadi hak si B jika dia datang maka dia tetap punya hak untuk menuntut suf'ah kemudian batas butuh suf'atu dan suf'ah itu ada bagi orang-orang yang bersekutu kepemilikan sesuai dengan kadar kepemilikannya karena suf'ah itu adalah hak yang didapatkan karena sebab kepemilikan fakanat ala qadril amlaki maka itu sesuai dengan kadar kepemilikan. Fa Fa'in tanazala anha adu syuroka maka jika mengalah merelakan hak sufah salah satu sekutu akhadal akhar al kullu maka yang lain mengambil semuanya atau semuanya meninggalkannya li'anna fi akhdil ba'di idraran bil mushtari karena jika e, sebagian saja yang mengambil hak suf'ah, maka ini menyusahkan pihak pembeli dan doror, yaitu pihak ketiga. Dan doror harus tidak boleh dihilangkan dengan doror. Misalnya tanah itu milik bertiga. A, B, dan C. Kemudian A menjual haknya. Menjual haknya. Maka suf'ah itu milik B sama si C berbanding lurus dengan kepemilikannya. Berbanding lurus dengan kepemilikannya. Maka nanti ini dibagi berdua menjadi tanggung jawab berdua. Ya, tidak boleh A ngambil e, misalnya ini yang jual A ada B sama C. B ngambil hak sufah namun C tidak. Nah, ini nyusahkan, Ya, maka yang terjadi ya, maka jika salah satu merelakan menghilangkan tuntutan hak sufah, maka yang lain harus ngambil semua. Maka A menjual jatahnya. Ya, B nggak mau ngambil hak sufah, maka C harus membeli semua milik A. Tidak boleh, saya cuma mau beli separuh saja. Tidak ya, boleh, saya cuma beli separuh saja. Tidak, dia harus ngambil jatah sufahnya B. Ngambil jatah sufahnya B sehingga yang dia ambil itu semua milik A tidak cuma separuh saja. Itu yang dimaksud jika tanah zala anha ahdu syuruka, jika salah satu merelakan haknya, maka yang lain wajib mengambil seluruhnya atau semuanya dua-duanya tidak mengambil hak suf'ah. Begitu B nggak mau ngambil hak suf'ah, maka C ya saya sudahlah nggak jadi, nggak apa-apa. Kita punya teman si C pihak ya, yang belum begitu kita kenal. Ya, kalau B nggak mau mengambil hak sufah, ya maka si C harus ngambil sufah itu seluruhnya. Kalau tidak, ya maka dua-duanya menanggalkan hak sufahnya masing-masing. Tidak boleh cuma separuh atau sebagian saja. Kenapa? Karena juga jika cuma diambil oleh sebagian dengan menyisakan sebagian yang lain, ini idroron, ini menyusahkan pihak pembeli. Ya, namun secara umum di tempat kita ya tidak ada hak sufah ya, kecuali sufah tetangga mungkin ada. Tapi kalau sufah yang asli ya ya karena ya, karena misalnya ya eh, penataan tanah dan sebagainya secara umum tidak ada sufah. Ya, biasanya orang jual bagiannya kapan? Ya setelah pisah dulu tanah dipisah dulu baru kemudian si A jual bagiannya. Maka ini berarti masalahnya masalah tetangga. Ya, dan tadi kita telah sampaikan pendapat yang paling kuat tetangga punya hak sufah manakala sarana mereka berdua itu sama. <coughs> Boleh jadi sumurnya sama atau yang lainnya. Ya demikian wassalamualaikum ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rabbil alamin.